sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Dizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Niko Septiawan sebagai Raden Burangrang, Priscilia sebagai Kinanti, Margaret sebagai Diahwarih, Rifki sebagai Ki Umang, Anis sebagai Wiatsih, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka meninggalkan istana Sunda untuk mencari Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan. Setelah gagal menemukan Riswara dan kawannya di penggilingan, Kitajuk yang merupakan penghubung kepada Nyai Kembang Hitam, mereka akhirnya menuju arah barat dengan berpencar. Juga diceritakan tentang Raden Burangrang dan Kinanti yang merasa penasaran untuk melihat kelompok perguruan kembang hitam. Setelah mendapat perkenan dan pesan dari Begawan Agung, Raden Burangrang, Kinanti dan Ki Umang pembantu mereka menuju tempat kelompok perguruan kembang hitam. taman, tempat mereka sudah pindah dekat dengan tempat kita ini. Itu, lihatlah. Itu salah seorang dari kelompok mereka tengah menebang pohon. Oh, iya. Kau benar. Hmm, benar-benar hm, tidak tahu sopan santun. Tata krama. Menebang pohon seenaknya saja. Hei, memangnya daerah ini milik kita, nanti. Ingatlah, jangan berbuat yang tidak-tidak. Yang dapat menimbulkan ketegangan dengan mereka. Kita akan bicara baik-baik. Hmm, iya, terserah kalian sajalah. Asal saja mereka juga tidak membuat aku tersinggung. Itu, lihatlah. Seorang dari mereka telah melihat kedatangan kita. <laughs> Lihat, mereka mengumpulkan kawan-kawannya. Hm, mau apa mereka? Kelompok murid kembang hitam segera bersiap ketika melihat kedatangan Ki Umang pemburu yang mereka kenal kemarin dan telah diberi hajaran oleh Mbak Yulastri. Mau apa kau kembali lagi kemari, hei, pemburu ceraka? Apakah kau ingin kami lukai seperti kemarin? Hmm, ternyata benar kata-katamu, Paman Umang. Mereka adalah orang-orang liar, orang-orang yang sombong. Orang ngajar! Tunggu! Jangan membuat keributan, adik Wari. Nyai melarang kita mengumbar keributan. Biarkan aku bicara dengan mereka. <laughs> Di manakah pemimpin kalian yang kalian panggil dengan sebutan Nyai? Maaf, kalian tidak perlu tahu. Oh, hmm. Paman Umang, yang manakah wanita yang melukaimu? Kinanti. Ada apa Kakang Burangrang? Jangan membuat keributan. Hmm. Aku tidak membuat keributan. Aku hanya ingin melihat dan mengetahui orang yang telah melukai Paman Umang. Hmm. Banyak sekali mereka. Hampir seluruh rombongan ini terdiri dari wanita. Uh, Laki-lakinya hanyalah beberapa orang saja. Sahabat, apakah sebenarnya maksud tujuanmu datang kemari? Hmm, tujuanku datang kemari adalah ingin mengetahui tujuan kalian datang kemari. Aku adalah penghuni bukit ini. Aku sudah tinggal di bukit ini sejak belasan tahun yang lalu. Maaf, Engkau tidak perlu tahu itu semua, sahabat. Yang jelas, kami akan tinggal di sini untuk waktu yang cukup lama. Apakah kalian berkeberatan? Hmm. Uh, tidak, tidak. Kalian tentu saja bisa tinggal di tempat ini. Uh, tetapi, bolehkah kami mengetahui siapakah sebenarnya kalian ini? Dan siapakah pemimpin rombongan ini? Ah, kami adalah dari kelompok perguruan kembang hitam. Nyai Kembang Hitam adalah pemimpin kelompok kami. Uh, lalu di manakah beliau? Apakah kami dapat berjumpa dengannya? Beliau kini tengah melakukan tapa berata. Di atas bukit ini? Uh, mm, iya. Lalu siapakah kalian sebenarnya? Apakah kami bisa mengenal kalian? Aku Burangrang. Dan ini adikku, Kinanti. Sedangkan ini Paman Umang. Kami tinggal di sini sudah sejak kanak-kanak. Hmm, lalu, apakah benar cerita pamanmu itu tentang bukit ini? <sighs> ya, beberapa kali telah terjadi hal itu. Jadi benar cerita itu? Ya. Uh, tetapi tempat ini tidaklah berbahaya. Di puncak bukit itu sering terjadi keanehan-keanehan. Aku pernah ke atas bukit itu. Tetapi uh, bersama dengan eyangku. Kami tidak diizinkan naik ke atas sana tanpa beliau. tapi kami tidak menemukan apapun. Kejadian apapun semalam. Tidak ada hantu atau siluman yang mengganggu kami. Tadi malam kami tidur di puncak bukit ini. Nasib kalian baik. Uh, apakah Nyai Kembang Hitam pimpinan kalian seorang diri berada di atas sana? Uh, seorang murid menemani beliau. Sebaiknya kita melihat ke atas saja, Kakang. Tidak. Kalian tidak boleh naik ke atas mengganggu nyai guru kami yang sedang memusatkan dirinya dalam tapa. Benar. Kalian sebaiknya jangan naik ke atas sana. Heh, kenapa jadi begini? Kalian yang justru melarang kami naik ke atas. Padahal bukit ini, tempat ini adalah tempat yang sudah kami tinggali sejak belasan tahun yang lalu. Bahkan sudah puluhan tahun yang lalu ditinggali oleh Eyang Begawan. Oh, maaf. Setelah selesai Nyai Guru kami melakukan tapa, kalian boleh naik ke atas. Ya, memang rasanya tidak adil sekali jika kalian melarang kami naik ke atas. Wah, wah, wah, wah, wah. Memangnya milik siapa bukit ini? Hah? Milik Nyai Guru Muka? Hah? Wah, tidak tahu malu mengaku-ngaku melarang kami. Jika memang Raden Burangrang dan Nona Kinanti akan naik, kalian pikir akan dapat menghalanginya? Ha? Orang tua gila. Rupanya kau ingin kami buat merangkak lagi? Eh, memangnya engkau berani memukulku? Ha? Sementara Raden dan Nonaku ada di sini. Setan! Bagi kami dari perguruan Kemang Hitam, tidak ada kata takut. Keraton-keraton di tanah Sunda pun Tak gentar kami tumbuk, apalagi hanya kalian berdua. Sebenarnya apakah yang kalian inginkan? Uh, tidak. Kami tidak menginginkan apa-apa. Kami justru ingin hidup bertetangga secara baik-baik. Tetapi sikap kalian yang membatasi kami yang telah lebih dahulu tinggal di sini membuat kami agak kecewa. Tidak peduli. Itu adalah aturan kami dan kalian tinggal mematuhinya saja. Dan kalian akan selamat. Kurang ajar. Kadal busuk. Seenak perut kalian saja membuat aturan sekarang. Bagaimana jika aku membuat peraturan pula bahwa kalian semua harus turun dari bukit yang telah menjadi wilayah kami? Sudahlah adik Kinanti, kami tidak akan membuat keributan. Kami tidak akan menyusahkanmu. Biarkanlah kami tinggal di sini. Hei, kenapa kau jadi merendah seperti itu, Wiat sih? Wari, Nyai Guru tidak menghendaki kita berbuat keributan selama beliau melakukan tapa berata. Tapi jika menghadapi orang gila yang mencari mampus seperti mereka... Ah, sudahlah, Wari. Tidak. Aku tidak akan mengalah pada mereka. Ahwari dan juga beberapa murid perguruan Kemang Hitam lainnya tidak dapat lagi menahan amarah mereka melihat sikap Kinanti. Sementara itu Raden Burangrang yang mengingat pesan dari eyangnya, yaitu Pegawan Agung, berusaha untuk mengekang amarah Kinanti. Kinanti, dengarlah. Eyang tidak menghendaki terjadi hal seperti ini. Sudahlah, sebaiknya kita kembali saja. Tapi kakak, kita kembali. Uh, baiklah, kami mohon maaf sudah mengganggu kalian. Uh, kami permisi saja. Mari kita nanti, Paman Muang. Dengan penuh kekecewaan, Kinanti menuruti pesan kakangnya. Tetapi biah warih yang tidak dapat mengendalikan dirinya melompat mengejar Raden Burangrang dan Kinanti. Tunggu! Mau apa kau menghalangi kami? Kau boleh pergi. Tapi kami hendak memberikan hajaran yang sepantasnya pada orang yang telah berani menghina kami. Hup! Minggir kakang Burangrang! Bagus! Aku akan melihat sampai di mana kepandaianmu. Hingga berani mengangkat dada di hadapan kami. Aji apakah yang dipergunakannya? Seluruh seranganku seakan-akan kandas dibuatnya. Bagaimana Nona Pemarah? Apakah engkau tidak berminat untuk meminta bantuan untuk menemanimu? Setan alas, kita lihat saja. Hei, eh, mau lari kemana kau? Adik Kinanti, berhati-hatilah. Jangan khawatir, Kakang Gudangrang. Lihat sajalah, tiga orang seperti dia masih dapat kuhadapi. Eh, siap! Eh, eh, eh, eh, berhasrat untuk maju menghadapiku. Aku datang sekarang adalah untuk menghadapi pimpinan kalian. Kinanti, cukup. Uh, kami mohon maaf jika sampai adikku telah menyakiti dan melukaimu, Nona. Uh, kami mohon biarkanlah kami pergi. Lihat sih, apakah kau akan membiarkan mereka pergi setelah menghina dan mempermalukan aku, mempermalukan kita? Oh, tentu saja tidak, Wari. Hmm, maaf, kali ini aku tidak bisa membiarkan kalian pergi. Kami akan menangkap kalian, tetapi kami tidak akan menyakiti kalian. Biarlah kelak Nyai Kembang Hitam guru kami yang memutuskan untuk urusan ini. Karena itu, kalian semua akan kami tahan. Kawan-kawan, atas nama Nyai Guru Kembang Hitam, kepung dan tangkap mereka. wanita murid dari perguruan Kembang Hitam segera bergerak mengepung Raden Burangrang dan Kinanti. Mereka membuat dua lapis lingkaran mengepung lawannya. Sementara sepuluh orang laki-laki dan beberapa wanita tua pembantu dari perguruan Kembang Hitam menyingkir jauh ke bawah pohon besar sambil menjaga Kayan, putra Nyai Kembang Hitam. Kalian benar-benar keterlaluan. Kami sudah mengalah sedemikian jauhnya. Kami akan menyingkir, tapi kalian tetap memburu kami. Sekarang setelah adikku berhasil mengalahkan seorang kawan kalian, kalian justru menjadi marah. Oh, sudahlah. Jangan banyak cakap. Kami masih mempunyai banyak pekerjaan. Menyerah. Atau kami akan memaksa kalian dengan kekerasan. Terima kasih atas semua sikapmu ini, Sobat. Kami memang membutuhkan situasi seperti ini. Sehari-hari pekerjaan kami hanyalah berlatih dan berlatih. Semua itu membosankan. Karena itu, memang sepantasnya lah kita bertempur. Mungkin 40 orang lawan akan menyenangkan kami. Setan, ayo serang perguruan kembang hitam yang mengepung pada lingkaran pertama menyerang Raden Burangrang dan Kinanti secara berganti-ganti. Pukulan-pukulan hebat dari murid perguruan kembang hitam itu bagaikan hujan badai menderu seakan-akan hendak melumatkan Raden Burangrang dan Kinanti serta Ki Umang. adik Kinanti. Lindungi Paman Umang. Gila. Siapakah sebenarnya mereka? Hebat sekali kepandaiannya. Agaknya Mbak Yulastri pun akan mendapat kesulitan hadapinya seorang diri. bahwa lawan mereka ternyata memiliki kepandaian yang hampir sama kuatnya. Karena itu tekanan-tekanan mereka dirasakannya semakin berat saja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.